أو قرسيان و Sakafiyun Kasiratun sahmu butunihim qalilatun fikhu qulubihim Faqala ahaduhum atarawna anna Allah yasma'u ma taqul ma naqul Qala akhar yasma'u in zaharna wa la yasma'u in akhfayna وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى آخر الآية Berkata Imam Bukhari wa taala bab firman Allah taala wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala julutukum Walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ini namanya bantahan Rabb ataupun rudut dari Allah taala. Ayatnya turun sebagai bentuk bantahan terhadap mereka-mereka yang punya anggapan buruk terhadap Allah Ta'ala. Walakin nadonan makan tapi kalian punya dugaan, punya don, punya prasangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian lakukan. Dari apa yang kalian lakukan. Maka oleh itu perhatikan Bantahan-bantahan terhadap alul bida, terhadap musyrikin, terhadap mukhalif, raddu alal mukhalif termasuk toriko, Qur'aniyah. Termasuk manhaj Al-Qur'an adalah bantahan terhadap pihak yang menyelisihi kebenaran. Maka perkara tadi dibutuhkan sesuai dengan waktunya sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan dalam Al-Quran betapa banyak ardud terhadap mukhalif, terhadap pihak yang menyelisihi. Maka kita pun harus menjalani tarik Al-Quran di mana ada kemampuan dari pihak Al-Sunnah untuk membantah alul beda, membantah musyrikin, membantah kufar, ini dilakukan. Bahkan sampai diadakan perdebatan munadharah. Ya kan? Antara kufar dengan kaum muslimin. Diadakan munadharah antara al Bidah dengan Ahlus Sunnah sebagaimana munadharah antara Abdullah bin Abbas dengan Khawarij. Dan ini juga sebagai isbat bahwasanya Allah ilmunya, pendengarannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang asing dari hambanya. Maka tidak ada gunanya menipu Allah, menipu syariat tidak ada gunanya. Kenapa? Karena pada dasarnya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis ini. Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud menuturkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan istama'a indal bait. Al bait di sini adalah alif lam lil ad. Bait apa maksudnya? Ka'bah. Istama'a indal bait alif lam lil ad. Ini al bait yang sudah ma'ruf, sudah dikenal. Ini maksudnya ada adalah ada Ka'bah Baitullah al-Ka'bah berkumpul di sana di sisi Ka'bah dua orang dari Bani Sakif dan satu orang dari Quraisy atau sebaliknya dua orang dari Quraisy dan satunya dari Sakif mereka disifati oleh beliau Abdullah bin Mas'ud kasiratun sahmu butunihim ya kan lemak yang ada di Perut mereka sangat tebal. Kathiratun sahmu butunihim. Saham itu lemak. Jadi lemak yang ada di perut mereka itu tebal. Qalilatun fikhu bihim. Pemahaman terkait dengan hati mereka ini sangat minim. Ditafsirkan oleh beliau di situ tentang keadaan mereka itu faqala ahaduhum maka satu di antara mereka berkata mengajukan sebuah pertanyaan atarawna anallaha yasma'u ma naqul Bagaimana pandangan kalian? Apa kalian punya pandangan bahwasanya Allah itu mendengarkan apa yang kita katakan? Jadi di sini ro'a masternya adalah apa? Ru'ya atau Ru'ya atau apa masternya Masdar ro'a di sini masdar apa? Apa masdarnya? Ro'a punya masdar tiga. Ini masdarnya apa kira-kira? Hah? Hah? Ro'yun. Aywa. Ah, iya, Ro'yun. Bagaimana pendapat kalian? Bahwasanya Allah Ta'ala mendengarkan, Allah mendengarkan apa yang kita katakan. Maka satu dan antara mereka yang lain berkata, Yasma'u inzaharna. Allah mendengarkan jika kita keraskan. Wala yasma'u dan tidak mendengarkan. Oh, tidak mendengar jika kita sembunyikan, kita pelankan omongan kita. Wakal akhir yang lain lagi berkata, In kana yasma'u idha jarna, fa innau yasma'u idha akhfaina. Jika Allah itu mendengar apa yang kita keraskan, jika kita keraskan maka tentunya dia Allah mendengar apabila kita pelankan. Kita rahasiakan. Ini pihak yang ketiga. Anjalallahu taala maka Allah menurunkan ayat ini wa ma kuntum tastatiruna ayyashada alaikum. Ini sebagai bentuk bantahan dari Allah taala Ayyashhadu alaikum sam'ukum wal absarukum wal juludukum. Ini pendengaran kalian, pandangan kalian, kulit-kulit kalian nggak akan bisa tersembunyi dari kami. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kalian punya anggapan buruk terhadap Allah. Sehingga kalian punya pandangan seperti itu. Punya ucapan yang nggak karu-karuan, nggak teratur, Sebenarnya yang pihak kedua mengatakan yasmau in zaharna wa yasmau in akhfaina. Berkata saya bin Bas rahimahullah taala Soalun menasih ini pertanyaan dari Syekh. Saya bertanya kepada sebagian para hadirin, aindaka katsiratu sahmu butunihim nabba sarih alaihi ka'annahu ala mudhafin ilaihi qad yu'annasu al mudhafu li ta'nisil mudhaf ilaihi kama qala ibnu malikin wa rubbama aksaba tanin awalan ta'nisan in kana li hadfi li hadfil muahala enggak tahu saya tadi enggak pernah belajar alfianya kita cuma ikuti sarafnya saja jadi yo enggak hafal entah siapa yang hafal di sini. Siapa yang hafal Alfiah? Alfiah Bunda Malik seribu bait penyanyi Bunda Malik dalam Nahwu. Yang beliau Ibnu Malik ini termasuk orang yang paling alim dalam Nahwu di seluruh dunia. Sebagian alim mengatakan tidak ada dalam naungan langit ini ada orang yang lebih alim daripada Ibnu Malik. <clears throat> naungan langit, jadi sekurpi dunia. Orang yang paling anha, orang yang paling paham dalam masalah nahwu. Saya pertanyaan dari saya bin Bas, apakah Al-Hafidh Ibn Hajar Rahmatullah memberikan tambi atas Lapet yang tadi kita baca kathiratu sahmu butunihim. Kathiratun sahmu butunihim qalilatun fikhu qulubihim. Kenapa kok bertanya seperti itu? Ka'annahu ala mudhafin ilaihi. Mana mudhafin ilaihi? Saham ini nah, keterkaitannya dengan butun. Mudhaf ilaih adalah butun. Qad yu'annasul mudhaf ta'nisil mudhaf ilaihi. Kadang mudhaf itu ditakniskan dikarenakan mudhaf ilaihnya muannas. Butun itu muannas. Ya kan? Kenapa di situ tertulis saham dengan dia mudakar Maka penjelasannya dikatakan wa annasa atau wa annasa katsiratan mura'atan li anna saham mudhafun ilal butun. Atau mura'atun li anna saham mudhafun ilal butun. Saham tadi itu mudhaf kepada butun. saham mudhaf. Butun mudhaf ilaihi. Wal fikhu mudhafun ilal qulub. Qalilatun fikhu qulubihim. Wal fikhu mudhafun ilal qulub wa hiya muannasatun. Maknanya di sini Syekh bin Bas maunya supaya kita rujuk kepada penjelasannya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jawabannya, ini jawaban dari sebagian para hadirin di taklim itu qala al habib bin Hajar dalam Fathah al Bari, wa innama wasafal jami'ah tiga orang tadi dua orang dari Sakif satu orang dari Kures atau sebaliknya dua orang dari Kures satu orang dari Sakif Abdullah bin Mas'ud mensifati seluruhnya mereka seluruhnya adalah dengan sifat Kilatil fikhi. Fikihnya minim. Fikihnya sedikit. Li'ana hadzal ladzi asaba lam ya'taqid haqiqata ma qala. Karena yang benar tadi tidak meyakini hakikat apa yang ia katakan. Li'ana ladzi asaba yang ketiga tadi. In kana yasma'u idza jarna fa inna yasma'u idza akhfaina. Ini benar jawabannya. Tapi dia nggak meyakini apa yang dia katakan. Cuma sekedar apa? Sekedar guyonan. Jika Allah itu mendengarkan apabila kita keraskan, maka tentunya Allah juga mendengarkan jika kita pelan-pelankan. Ini benar. Tapi Sayangnya dia nggak meyakini apa yang dia katakan, maka dikatakan kolilatu kolilatun fikhu kulubihim. Semuanya diberi sifat oleh Abdullah bin Mas'ud fikihnya mi, minim. Walaupun benar li'anna hadalah di asaba. Ini asaba bil jawab. Yang tepat dalam menjawab tadi, pihak yang ketiga tadi, walaupun jawabannya tepat tapi lam ya takit hakikat makola, enggak meyakini hakikat apa yang ia katakan. Mahfum? Situ? Nah. Mana benarnya? Benar tadi? In kana yasma'u idza ajharna, jika Allah itu mendengarkan apa yang kita keraskan, bila kita keraskan maka sesungguhnya tentunya Allah juga mendengarkan apabila kita sembunyikan. Ini jawabannya benar. Tadi yang kedua, jawab, tadi yang pertama apa jawabannya? Yang kedua. in zaharna wala in akhfaina. Kalau kita keraskan Allah mendengar. Kalau kita sembunyikan, eh, enggak mendengarkan katanya. Ya kan? Ini semuanya disifat dengan sifat orang-orang yang sangat minim fikihnya, pemahamannya sangat minim. Kenapa? Karena walaupun benar jawaban tadi pihak ketiga, ya kan? Tapi tidak diyakini atas apa yang dia katakan. Sekedar guyon saja, sekedar ngeledek sama kawan-kawannya. Hah? Mafhum? Nah itu. Falsakka syakka inkana. bahkan memiliki keraguan kenapa? Karena pakai kalimat in jika. Nah. Falsakka bahkan dia pun juga ragu in kana yasma'u idza jaharna fa inna yasma'u idza akhbana pakai in ya kan mananya adalah kalimat yang digantungkan jika Allah mendengarkan apa yang kita keraskan tentu juga mendengarkan apa yang kita pelankan berarti digantung digantungkan maka dikatakan bal sakka biqauli in kana ya kan Sampai sini mafhum? Baik. Wa qalu bi wasfihim katsiratun sahmu butunihim qalilatun fiqhu qulubihim wa qabir raf'i ala sifah. Mana yang marfu di situ? Sahmun, sahmu sama fik, fiqhu. Wa akhirnya apa? Wa qabir riwayat. Riwayat yang sampai kepada kita, kata Ibnu Hajar. Yang sampai kepada kita adalah Qalilatun fikhu bihim. Jadi gurunya dari guru ke guru ke guru ke guru sampai Ibnu Hajar ketika beliau menuntut ilmu mendengarkan dari gurunya juga demikian. Qalilatun fikhu kulubihim. Nah gitu. Katiratun sahmu butunihim. Karena dulu sistem belajar seperti itu. Ya kan? Syekh mengajar muridnya, muridnya mengajar lagi sampai seterusnya sampai zaman Ibnu Ibnu Hajar. Itu minimal kalau enggak yang tertulis dalam salinan yang didapati oleh Ibnu Hajar Allah taala juga pakai demikian tulisannya katsiratun sahmu butunihim qalilatun fikhu qulubihim. Nah, apakah di sana sudah diharokati? Ya, bisa juga. Tapi yang jelas di zaman itu enggak ada harokat di dari safa, safawian dari mulut ke mulut antara guru dengan murid. Artinya gurunya membaca seperti itu, kasih kasiratun sahmu butun ataupun muridnya membaca seperti itu bisa dibenarkan. Karena sistem dalam tahdis kadang muridnya membacakan, gurunya mendengarkan. Kadang gurunya membacakan, muridnya mendengarkan. Itu dalam apa? Dalam ilmu, dalam tahdis, dalam dulu menyampaikan hadis. Seperti kiraatan ala syekh. Apa mana kiraatan ala syekh? Ya, ini muridnya membacakan kepada syekh. Syekhnya mendengarkan. Kalau salah ditam, tambi. Berarti bacaan yang dilewati oleh para tolabah di hari itu, para muhadisin dari gurunya, kasiratun sahmu butunihim, kalilatun fiku kulubihim. Itu toriko dalam belajar, dalam mengambil ilmu zaman dahulu. Adapun kita sekarang, kadang kita dapati sebuah cetakan sudah ada harokatnya. Sudah diharokati oleh orang-orang yang mencetak kitab. Atau yang menulis, atau yang menyalin, dan semisalnya. Kalau dulu enggak. Ya kan? Dari guru ke, dari guru ke murid. Muridnya kadang satu majelis ribuan orang. Ya kan? Pakai mustamli. Apa namanya mustamli itu? Haddatsana fulan. Yang tengah haddatsana fulan, belakang haddatsana sampai ke belakang. Nah, pakai mustam mustamli. Kalau sekarang pakai speaker cukup. Apa? Itu yang dulu seperti dulu Rasulullah ketika atau ketika apa ketika menyusun barisan dalam salat atau ketika zaman Abu Bakar, zaman Umar, seperti itu. Barusan dalam sholat, bagaimana mengaturnya? Tengah situ ada orang yang ngatur. Sana ngatur lagi, sana lagi. Baru bilang di belakang, kot suwiat subuf. Barusan telah lurus, baru tak takbir. Apa? Nah itu. Dan takbirnya memang juga dilanjutkan oleh orang-orang yang di belakangnya. Ketika Abu Bakar suaranya sudah mulai pelan, Fakot lagi yang di belakang, di belakang mewakili. Allahu Akbar, di belakang bilang Allahu Akbar sampai biar yang terdengar semua semuanya. Demikian juga dulu dalam penyampaian ilmu hadis dalam masalah hadis di zaman dahulu seperti itu. Kalau muridnya ribuan. Ya kan? Kalau sekarang enggak. Ya kan? Belajar-belajar dari sini gurunya di Riyadh. Gurunya di Amerika. Nah, nanti jasanya turun Ya kan? Rezekinya turun. Belajar di sini gurunya di Afghanistan. Nah, itu. Pakai apa? On? Online maksudnya kan Online. Nah. Apa? Apa? Apa? Nah, itu. <clears throat> Makanya sekarang banyak seperti itu. Tanya jawab dan semisalnya nanti ujian sambil di sawah nyangkul bisa ngisi ujian nanti keluar apa keluar ijazah gurunya dengan muridnya kenalnya lewat apa lewat apa ini biasanya HP yang apa namanya HP yang ono gambare ke apa HP Mbak Indro ayo <clears throat> nanti keluar apa keluar tazkiyah seorang murid seorang stolip akhlaknya bagus padahal nggak pernah jumpa akhlaknya bagus akhlaknya bagus mulia Ternyata apa kadang-kadang apa? Guru SD, PNS. Akhirnya bagus juga walaupun PNS. Kenapa nggak tahu? <clears throat> Tapi yang perhatikan sekarang ini, nah, itu yang bikin bangga-banggaan. Ya kan? Dapat ijazah, dapat sanat. Nah, pula, dapat sanat pula dari siapa? Dari Syekh Muhammad Ali Adam. Di mana dia tinggal? Di Watu Poka. Enam tahu Watu Poka? Melimbing tulwetan Pinggir ngesong. Nah. Tapi perhatikan. Jadi torikonya kenapa di sini dikatakan waqa'a birraf'i? Nah, Ibnu Hajar mengatakan waqa'a birraf'i ala sifah. Apa nah, penegasan ini kenapa demikian beliau katakan? Karena ya memang tadi bisa jadi mendengarkan dari gurunya atau paling enggak mendapatkan harokat seperti itu ketika mendapatkan salinan. Tapi yang agak wala alam Memang mendengarkan dari gurunya. Jadi ketika membaca di depan gurunya, kasiratun sahmu butunim. Seandainya kalau dibaca kasiratu sahmi butunihim begitu. Atau kasiru sahmi butunihim. Dan semisalnya tentunya akan ditulis seperti itu. Atau tegaskan berarti bacaannya tidak dulu terhadap kasiratun sahmu butunihim. Qalilatun fikku kulubim. Ini dari gurunya Ibnu Hajar dan dari guru-gurunya sampai pada Abdullah bin Mas'ud. Ngomong seperti ini. Wa yajuz nasab. Katanya dan boleh dinasabkan. Mana yang nasab itu? Eh? Apa? Kasiratan. Kasiratan sahmi butunihim. Wa unnisa sahmu wal fikhu li idafatihima ilal butun wal kulub. Saham dan fik ini ditaknis bisa juga karena keduanya itu dimudofkan kepada kulub. Butun dan kulub. Wa ta'nisu yasri minal mudhof ilai ilal mudhof. Mana mudhof? Saham itu mudhof. Fik itu mudhof. Jadi taknis itu Yasri minal mudhaf. Berjalan. Nah. Dari mudhaf ilaihi kepada mudhaf. Au unnisa bitakwili sahmin bisuhumin. Wa fikhin bifuhumin. Nah. Atau taknis itu karena apa? Saham ini dengan tawil suhum Fikih dengan tawil fu, fuhum. Fuhum itu zaman dari kata fahmun, fahmani, fuhumun. Hmm. Taib. Intaha kalamu rahimallah. Maknanya di sini saya bin Bas rahimallah juga telah melewati syarah ini. Sehingga boleh mengatakan tadi, ya kan? Nabasari alaihi. Nah ini, terus membawakan bait tadi Warubbama aksaba sanin awalan taknisan inka nalihadfin muahala. Ini saya nggak tahu maknanya. Ada kalanya yang kedua ini apa aksaba itu? Hmm? Apa? Memberikan taknis yang pertama, gitu mungkin. Sanin bukan fa'il. Sanin kan fa'il. Berupa aksaba sanin. Nah itu. Sanin ini fa'il aksaba. Nah. Aywa. Sanin itu dalam mudhaf ilaihi. Memberikan taknis kepada mudhaf. Dengan syarat inti kana muahala. Jika memang bisa ditahdib di situ, bisa dihadap, bisa dibu, dibuang. Mudofnya bisa di, dibuang. In kana li hadfin muahala. Antum cari di sana di Sarah Ibn Akil. Ada dua jilid tebal, entah di bait yang nomor berapa ini saya nggak tahu. <clears throat> dua jilid jilid tebal. Sekitar bisa jadi 1500 halaman kalau itu, kalau enggak 2000 halaman. Tebal. <clears throat> Tapi insyaallah kita lanjutkan yang jelas faedah yang paling inti adalah kenapa dikasih sifat oleh Abdul Manus dengan sifat pemahamannya minim. Ya kan? Kenapa? Karena walaupun jawaban tadi yang pihak ketiga tadi benar tapi tidak dia tidak diyakini. Qala bin Basrah rahimahullah taala wala syakka misluma bayana subhanahu wa ta'ala annahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wala syakka maka tidak ada keraguan semisal apa seperti apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mengetahui yang rahasia dan mengetahui yang tersembunyi. al sirra wa akhfa. Ya kan? Wa annahu yasma'ul khafiya wal zahra. Dan bahwasanya Allah mendengarkan yang tersembunyi dan yang dikeraskan. Wa asirru qaulakum awidzaharu bih. Innahu alimun bilatis sudur wasiruni fil amr dan sembunyikan rahasiakanlah perkataan kalian atau kalian keraskan dengan perkataan kalian itu sesungguhnya tidak ada beda di sisi Allah Ta'ala bahwasanya Allah maha mengetahui dengan apa yang ada dalam dada. Apa ini? Dan ini namanya ini ayatnya maknanya wa'id, perintah maknanya wa'id tahdid wa asirru qaulakum awit saharubi innahu alimun bidati sudur dan rahasiakanlah perkataan kalian atau kalian keraskan dengan perkataan itu sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada bahwa alimun bi ahwalihim sami'un lima qawlihim maka Allah maha mengetahui dengan semua keadaan mereka dan maha mendengar dengan seluruh perkataan mereka. Wa in khafiya alaman yaltasiku bihim. Sekalipun perkataan itu khafiya tersembunyi atas orang yang nempel dengan mereka. Yaltasik nempel. Yang berdekatan, yang bersandingan. Kadang perkataan sipulan dengan sipulan nggak didengar oleh orang yang berdekatan dengannya. Tapi Allah Maha mendengar Maha mengetahui. Fa'inau la takfa Tidak ada perkara yang tersembunyi akan tersembunyi atas Allah Ta'ala. Sam'uhu bi kulli syai'in wa ilmuhu li kulli syai'in subhanahu wa ta'ala. Pendengarannya meliputi segala sesuatu, ilmunya pun juga meliputi segala sesuatu. Di penjelasan ini adalah sebagai bentuk bantahan terhadap apa yang tadi datang dari Allah Ta'ala terkait dengan orang yang kurang adab dengan Allah Ta'ala tadi dengan ngomong semau-maunya tadi. Tiga orang tadi. Wal maksud min dikri kisatil ini wal kurasi au aksuhu au aksihi. Dan yang dimaksud dengan menyebutkan kisahnya dua orang sakif dan satunya kuras atau sebaliknya dua orang kuras satunya orang sakif Maksudnya adalah at-tambihu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam tambihu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk peringatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yunabbiul ibadah ala annal wajib al hadaru min Allah sebagai bentuk tambah bentuk peringatan, perhatian agar para hamba ini memiliki sifat yang sifat yang benar yaitu bahwasanya kewajibannya adalah memiliki kehati-hatian dari Allah taala. Hmm. Memiliki rasa takut dari Allah Ta'ala. Jangan asal ngomong. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa wa yasma'un najwa wa la takhfa alaihi khafiya. Dan sungguh Allah mengetahui sir yang rahasia. Sirrun jamaknya asrar. Sirrun sirrani asrar. Rahasia. Mengetahui yang tersembunyi dan mengetahui najwa. Najwa adalah bisikan dan juga Allah mendengarkan najwa mendengar bisikan. Wala takhfa alai yang enggak ada. Perkara yang tersembunyi itu akan tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Fa alaika ya Abdullah antahdhara ma harrama alaika. Kata sebenarnya Bas Allah fa alaika maka kewajibanmu. Alaika ini kewajiban. Maka wajib atasmu wahai hamba Allah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Pemana alaika wajib atasmu. Wahai hamba Allah. Mengambil kewaspadaan. Hati-hati. Dari apa yang Allah telah haramkan atas engkau. Wa anta beta'ida andalika sirran wa jahra. Dan kewajiban engkau wahai hamba Allah. Menjauh dari apa yang Allah haramkan. Baik itu secara Semuju sembunyi ataupun keras-kerasan ataupun dalam arti terang-terangan ataupun nggak tahu orang kita semuanya wajib menjauh dari apa yang Allah haram atas kita. Paham? Jadi nggak ada perkara yang terjemah atas Allah Taala maka ketika kita nggak ada orang pun ataupun di tengah orang banyak juga sama hukumnya nggak ada nggak ada beda. Allah mengetahui wa anta lama yakinan tak lama yakinan dan agar sengkau wahai hamba Allah harus engkau mengetahui secara yakin. Annahu la yakhfa alaihi khafiyatun subhanahu wa ta'ala sungguh Allah tidak ada baginya atas Allah sesuatu yang tersembunyi atasnya maksudnya Allah dan Maha Tinggi fal wajib ta'dimu wal hadaru min nakmatihi maka yang wajib adalah pengagungan terhadap Allah bagaimana bentuk pengagungan bukan kok semudah semutar Allahu akbar Allahu akbar ini pengagungan. Tapi makna pengagungan adalah apa? Tadi. Ketika sir, ketika jahr, ketika nggak ada orang, ketika banyak orang, ini wajib kita agungkan Allah dalam arti memiliki ketakutan darinya. Itu namanya takdim yang dimaksud. Bukan kok pengagungan dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma itu saja bukan, tapi lebih luas, lebih lengkap daripada itu ketika tersem ketika kita nggak ada orang atau ketika di depan orang banyak semuanya kita harus memiliki ketakutan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka fal wajib fal eh, wajib ta'dimuhu wal hadaru min nakmatihi dan wajib kita mengambil kewaspadaan dari kemurkaan Allah. Nakmah. Azabnya Allah. Wal wajib al-iqamatu ad-daimatu ala ta'atihi yang wajib adalah ikoma Senantiasa. Langgeng. al ikoma daimah. Ini mana yang sama. ikoma daimah ini kelanggengan di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ala ta'ati wa tiba'u syariati dan mengikuti syariatnya. Nah ini yang sangat berat. Bagaimana kapan dan kapan saja dimanapun berada kita harus syariatnya ini yang sangat berat. Dan inilah ujian. Dan inilah yang Rasulullah wasiatkan. Ya kan? Supaya kita senantiasa memiliki tanggung dari mana kita berada. Ittaqillaha haisumakun hasumakun kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Ini namanya daimah. Aliqamah daimah. Wa tiba atihi senantiasa. Wa ta'dimu amri wa nahyihi dan mengagungkan perintah dan larangannya. Jadi perintah diagungkan bermananya ditaati, larangan diagungkan mananya adalah berhenti dari darinya. khafiyatun subhanahu wa ta'ala. Maka nggak ada sesuatu yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafil makhluk beda dengan makhluk. Beda dengan makhluk fa innahu yaqfa alaihi ma ghaba an huwa mahila bainahu. Hila ini fi'il madhi, mabni majhul. Fi'il madhi mabni majhul, hila. Beda dengan makhluk, maka sesungguhnya makhluk yaqfa alaihi ma ghaba anhu. Tersembunyi atas makhluk tadi apa yang ghaba, yang goib darinya. Mafhum? Di belakang kita kita enggak tahu. Di balik kitab ini kita enggak tahu ada tulisan apa. Ya toh? Di atas kepala kita kita nggak tahu ada apa, nggak lihat, nggak kelihatan. Nah, jadi kalau makhluk sesungguhnya tersembunyi atasnya apa yang goib darinya. Wa ma hila bainahu wa bainahu. ni fi'il madhi mabni majhul. Kalau maklumnya apa? Hala yahulu. Nah, kan seperti kola yakulu. apa? Kila. Ini gila. Jadi apa yang sudah terhalangi antara dia dengan sesuatu, maka dia tadi nggak tahu, nggak tahu. Makhluk itu kalau sudah terhalangi dengan sesuatu sudah nggak nggak tahu, tahu. Ya kan? Mata kita ini sudah nggak tahu apa yang di belakang kitab ini. Hah? Ya kan? Baik. Tapi Allah SWT nggak ada sesuatu yang tersembunyi atas Allah SWT atas dia atas dia. Nah, dikatakan di sini, bainahu innahu bainal makhluk yakfa alai ma ghaba anhu wa mahila bainahu wa bainal makhluq wa baina dengan apa? Dengan sesuatu yang terhalangi dari darinya. Amallahu subhanahu wa ta'ala fahuwa la yakfa alai khafiyatun jalla wa ala adapun Allah subhanahu wa ta'ala maka enggak ada yang tersembunyi atasnya jalla wa ala. Dan ini siapa yang bisa menunaikan nasihat ini yang tertera dalam ayat dan hadis tadi dan juga menjelaskan dari Syekh Bas ini orang yang paling sudah enggak Pak, sudah paling nomor satu ya kan kan berarti kalau sudah ustaz sudah syekh kemudian akan bisa bisa melakukan hal ini belum tentu, belum tentu kadang tukang sangkul lebih berat disebut dengan sifat ini kalau memang bisa mentahki bisa mewujudkan nasihat ini Enggak harus kemudian seorang ustadz paling pertama yang paling terdepan menasihat, melakukan nasihat ini enggak, enggak harus. Bahkan yang paling pertama kadang-kadang yang menerjang. Ya kan? Seorang syekh yang paling pertama orang yang melakukan nasihat ini belum belum tentu. Ya kan? Kenapa? Karena keutamaan adalah datang dari Allah SWT kepada siapa yang dikehendaki. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Enggak mungkin ada jaminan bagi siapa ter tertentu. Taib soalun kaulul akhor perkataan tadi yang lain, inka nayas mau ida jaharna, fa nayas mau ida akhfaina. Pertanyaannya hal hada min kabilil fik? kabil, Bacaannya kabil sisi. Kalau kubel, nah, kubel tasgir daripada kok kabel. Mafhum? kubel tasgir dari kok qabl. Kopil sebelum. Kalau kabil si si si. Ini dibedakan. Nah. Pertanyaannya, nayas kana ida idza jaharna fa inna yasma'u idza akhfayna. Apakah ini termasuk sisi fikih ya, Syekh? Gitu. Termasuk bagian fikih? Sebabnya saya bin Bas ala kulli hal hadza nau'un minal fikhi lakin ma angkaro alaihi idza kana indahu fikun apa ini? angkira ah, ah. angkar alaihi wala alam maksudnya gimana alam kulli hal ya kan yang jelas itu termasuk fikih tadi siapa orang ketiga tadi itu loh in kana yasma'u idza taharna fa in yasma'u idza akhfayna nah, ini termasuk fikih lakin ma angkar alaihi idza kana indahu fikun angkara alaihi wala alam maksudnya gimana saya bisa bisa bisa berikan tahu apa mananya sini Oh, jaga khair. Ya. Kalau memang dia punya pikir, kenapa gak ngingkari kawannya yang di, tadi yang di atas, yang punya jawaban nyeleneh semaunya, ya kan? Ya semauin zarna wal semauin akhfaina. Nah, ini kan, ini kan kalimat nyeleneh. Allah mendengar jika kita keraskan, nggak mendengar jika kita rahasiakan. Kalau memang dia punya pikir yang benar, tentunya harus mengingkari Kawannya yang tadi jawabannya nggak ngawur. Hmm. Maaf di sini salah. Nah, makin juga ada faedah. Faedah yang juga harus kita cermati. Apa faedahnya? Kalau kawannya itu bicara salah, harusnya apa? Kita mengingkari. Baik ini masalah kita ataupun yang lain. Lebih-lebih masalah kita. Terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau majelisnya pusat, nah ini semau maunya. Ya kan? Majelisnya pusat semau maunya. Jadi kalau kita ini mengetahui itu salah, ya tinggali. Ya kan? Jelaskan. Maka seandainya tadi yang pihak ketiga tadi benar-benar dia memang fakih, jawabannya benar, seharusnya mengingkari kawannya yang jawab sah, salah semau maunya. Maka di sini pada yang harus kita cermati, seorang itu harus mengingkari ketika ada perkataan yang ba batil. Kalau enggak akan tertolak semuanya dikatakan qalilatun fikhu qulubihim. Nah, Sangat minim fikih pemahaman mereka. Inilah ya keutamaan yang datang dari para salafus saleh dan ternyata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Enggak ada sisi perkara yang terlewatkan tentang kebaikan. Semuanya mereka telah melewati. Dan paham. Kita pun harus seperti itu. Maka dengan demikian berkawan atau berteman dan yang lainnya. Kewajibannya adalah tadi mengingkari kawannya yang berbuat salah. Maka dalam satu majelis upayakan setiap saat kalau nggak bisa memberikan faedah atau mengambil faedah ya jangan hadir. Ya kan? Dalam terus itu kalau memang nggak dapat faedahnya apa-apa atau nggak bisa memberikan faedah ya jangan hadir. Lebih baik duduk di, di rumah. Kalau kita nggak bisa memberikan faedah kepada yang lain atau mengambil faedah yang baik ya nggak usah hadir. Mafhum? Nah ini. Jadi kalau kita nggak bisa memberikan faedah yang kepada kawan yang ada atau nggak bisa mengambil faedah atau nggak bisa memberikannya ya harus bagusan nggak hadir malam mendukung perkara yang batil. Ini yang harus kita cermati dalam kehidupan kita. Semoga kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah